Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyam Ramadan kumpulan hadis-hadis yang sahih dalam pembahasan fikih puasa Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-99 dan di sesi yang ke-99 ini kita masuk kepada bab yang ke-14 siapa wali mayit yang berhak untuk mengkodok hutang orang tuanya. Maka sebelum kita masuk kepada pembahasan seperti biasa di pelajaran Ba'dal Maghrib ini kita juga melatih santri-santri kita untuk melaksanakan khutbah maka dipersilahkan kepada saudara kita untuk menyampaikan apa yang Allah mudahkan kepadanya dari Al-Quran dan Sunnah dan ilmu syari dan pada kesempatan sekarang ini saudara kita rok dari Darmasraya. Iya. Dari Jambi apa dari Darmasraya? Fadal, hafizakumullah. Bismillah. Qala al-muallif kitabih al-ahbar as-sahihah fi ahkami siyami Ramadan al-faslul awal yustahabbu siyam awalil mayyit. Maka di pelajaran yang lalu telah kita bahas tentang apa hukum yang mengkodok dari anak-anaknya untuk bapaknya yang mempunyai hutang. Telah terjadi istilah di kalangan para ulama, jumhur mengatakan sunnah mustahab. Adapun kelompok Az-Zahiriyah dari pengikut Daud Az-Zahiri yang dipopularkan oleh Ibnu Hazm maka menyebutkan di kitabnya Al-Muhalla bahwa permasalahan mengkodok untuk orang tuanya yang meninggal hukumnya adalah wajib. Maka yang rajih adalah ucapan jumhur yang mana beristidlal dengan ucapan Allah di dalam surat Fatir wala taziru waziratun wizra ukhra. Maka tidak ada seseorang itu mendapatkan dosa dari orang-orang yang lain selain dari dirinya. Maka di dalam ayat ini menafikan jika bapaknya mempunyai hutang puasa karena kelalaian seperti dia sakit di saat bulan Ramadan lima hari. Kemudian setelah itu masuk kepadanya bulan Syawal dan dia dalam keadaan sehat tidak dibayar. Masuk kepadanya Dzulqa'dah tidak dibayar. Masuk kepadanya Dzulhijjah tidak dibayar. Kemudian di akhir bulan Dzulhijjah meninggal. Sakit dan meninggal. Maka di sini dia mempunyai hutang. Lalu dia sudah meninggal, siapa yang membayar hutang? Yang membayar hutang anaknya sesuai hadis Aisyah Man mata wa alaihi siyam sama'an huwa Maka yang rajah sesuai ucapan Imam Asyafi dan Imam Ahmad. Orang yang mempunyai hutang ini dibayar kodoknya oleh walinya. Kemudian yang jadi masalah. Apakah wali-wali di sini sunnah hukumnya atau wajib? Kelompok Adohiriyah mengatakan wajib. Beristidal dengan lafad soma'an huwaliyuhu. Katanya wajib. Maka yang rajah tidak wajib menurut jumhur ulama, kebanyakan dari ulama karena di dalam ayat Al-Qur'an wala taziru waziratun wizra ukhra ditafsirkan oleh Qatadah dengan sanad yang hasan disebutkan wallahi ma yahmilullah ala abdin dan bi ghairihi wala yu'hadu illa bi amalihi maka Allah tidak akan memanggulkan dosa beban dari orang yang tidak melakukan dosa kemudian dibebani dosa. Dan di dalam ayat ini pun tidaklah Allah memberikan ikob kecuali sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Ah, bapaknya yang lalai tadi yang hutang tidak berpuasa maka dia itu dalam keadaan berhutang. Kemudian anaknya dihukumi wajib. Maknanya anaknya jika tidak membayar hutang berarti dia berdosa. Tidak. Yang berdosa itu bapaknya, bukan anaknya. Itulah makna dari ayat ini. Maka oleh sebab itu bisa jadi dari hutang bapaknya ini bapaknya mempunyai tiga anak, lima anak, kemudian dibagikan kepada anak yang sulung sampai kepada anak yang paling ragil maka di antara mereka misalnya kalau bapaknya berhutang 10 hari, dibagi 5 anak menjadi 2 hari-2 hari. Maka tidak semua dari anak-anaknya soleh. Ada yang paling besar yang badung akan mengatakan Bagaimana saya membayar puasa dua hari untuk bapak saya? Saya pun tidak pernah puasa Ramadan. Dari dulu sampai sekarang. Maka bagaimana saya membayar dua puasa untuk kedua orang tua, padahal untuk sendiri pun saya tidak puasa. Akhirnya dia menolak. Maka dua puasa ini dilemparkan kepada adik-adiknya yang lain. Maka di sini tidak berdosa orang ini. Di saat tidak mau menanggung puasa bapaknya tidak berdosa. Karena ayat tadi, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidaklah seseorang itu mendapatkan dosa dari perkara yang dibawa oleh bapaknya. Seperti tadi bapaknya hutang puasa, maka anaknya ketimpaan dosa, mewariskan dosa. Tidak. Namun hukumnya bagaimana? Hukumnya sunnah. Maka inilah yang kita bahas di pelajaran yang lalu. Kemudian di pelajaran ini kita bahas tentang di sana ada hadis yang dinisbatkan kepada Nabi dari Aisyah, "Man mawa alaihi saum nadar yasum anhu waliyuh." Barang siapa seseorang yang mempunyai hutang seperti berpuasa nazar, maka sama anhu waliyuh. Diperintahkan untuk berpuasa walinya. Hadis Ibnu Abbas falyasum anhu waliyuh. Hadis Aisyah hafwan falyasum anhu waliyuh. Maka wajh dalalah kalimat falyasum fi'lun mudhari. Majzum dengan lam amr. Maka di ilmil usul memberikan makna wajib. Maka lafaz falyasum anhu waliyuh wajib baginya eh, bagi, untuk melaksanakan puasa. Ini lafaz yang datang dari hadis Aisyah. Maka hadis Aisyah ini yang dijadikan oleh sebagian mereka yang mengatakan wajib qada dengan lafaz ini. Fal yasum anhu waliyuhu kalimat faliyasum fi'lun mudhari' majzum dengan lam amr yufidul wujub maka wajib bagi walinya untuk membayar qada. Namun hadis ini barakallahu fikum hadis yang dhaifun jiddan. Yang mana hadis ini di sanadnya ada Abdullah ibnu Waqid al-Harrani dan dia adalah rawi yang matruk. Maka pendalilannya cukup dengan lafad-lafad yang disebutkan di dalam matan. Di mana di dalam matan disebutkan soma anhu waliyuhu dengan fiun madhi. Maka berpuasa walinya. Dan kalimat soma yasumu bukan dari fiun amr yang bermakna wujud. Maka di sini penulis memberikan pendalilan dari hadis-hadis yang mutafakun alaih dari Aisyah, "Man mata wa alaihi siyam soma'an huwaliyuh." Di sini dengan fi'lun madhi soma'an huwaliyuh, maka walinya melaksanakan puasa tidak memberikan makna perintah, tidak memberikan makna amr. Maka dengan ini selesailah dari permasalahan yang rajih tentang permasalahan membayar kodok hukumnya bukan wajib bagi para wali yang meninggal tetapi hukumnya sunnah dan sekarang kita masuk kepada pembahasan terakhir tentang man mata wa alaihi siam sama'an tentang permasalahan kecilin dikit. Man waliul mayit? Siapa wali yang berhak dari wali mayit untuk membayar puasa dari bapak ataupun dari ibunya? Maka ini permasalahan yang akan kita bahas di pelajaran sekarang ini telah terjadi istilah di kalangan para ulama apa makna dari wali. Pertama disebutkan makna wali adalah al-warith. Dia itu kelompok yang mewarisi dari sang mayit. Al-warith khasah. Ahlul warith yang khusus. Dan dikatakan pula ucapan yang kedua, kullu qarib. Seluruh yang dekat dari keluarga. Ini dinamakan dengan wali. Maka masuk kepadanya ipar pun dari keluarga. Dan masuk kepadanya dari bibi, anaknya bibi, sepupu pun dari keluarga. Karena satu-satu rumpun. Kemudian yang ketiga al-asobah. Al-isbah maknanya satu kabilah. Seperti kobilah kobilah kalau di Indonesia mungkin sudah banyak hilang. Kalau di Yaman seperti kobilah kobilah istri kita misalnya Al-Ansi, maka seluruh kabilah. Ataupun bin Syahbal, maka seluruh kabilah. Ataupun al bashah seluruhnya kabilah. Dan begitu pun seperti di Batak masih disimpan beberapa kabilah ataupun harahap ataupun tampu bolon <laughs> Hah? atau simanjuntak ataupun jalannya manurung dan batobing penuh tebing atau sisinga dan sebagainya dan di Jawa pun masih banyak seperti kita Adi Kusumo ataupun Mangku Diningrat dan sebagainya dari kerabat-kerabat kita di Jogja. Alhasil ini dinamakan isbah. Satu kabilah. Maka mana yang dekat? ahli waris ataupun qarib ataupun isbah. Maka disebutkan oleh para ulama al-aqrab min hadhil aqwal al-qaulain as-sabiqain ahlul waris dan al-qarib maka ini yang mendekati ke makna al-wali. Karena lafaz wali jika kita rujuk kepada al-adillah mempunyai makna lahu ma'anin indal Arab. Di kalangan lugatil Arabiyah mempunyai makna yang banyak. Awalan qad yutlaqu alal qurb. Wahada kama ja'a fi syair. Wasabta waliyun nawa inan nawa qadafun tayahatu barbatun bidari wahada fi lisanil arab diwajahkan ke sana tapi jangan dikecilkan nah, sudah diwajahkan ke sana maka di tulisan Arab dinamakan makna nawa al-makan aladi tanwi. Anta tiyahu fi safar. Wa nawa qadfun ay ba'idah. Maka maknanya di sini diitlakkan al-wali, waliun nawa, maknanya adalah dekat kepada nawa. Maka wali bimakna al-qurb. Dari kerabat yang dekat dan juga di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Alhiqul fara'idha bi ahliha." Fama baqiya fali aula rajuli dzakarin. Wa hadzal hadis muttafaqun alaih. Maka syahidnya kalimat di aula rajulin dakarin Maknanya disebutkan oleh Ibnu Athir di kitabnya An-Nihayah ay adna wa aqraba fi nasab ilal maurus. Maka hadis yang mutafakun alaih ini disebutkan pula oleh penulis di dalam matan untuk memberikan pendalilan apa makna wali. Wali adalah kerabat dengan dalil hadis Ibnu Abbas tadi. Al-Hikul Faraid maka berikanlah hukum-hukum warisan diberikan kepada yang berhak kepadanya. Famabakia fali aula rajulin dakarin. Maka jika ada yang tersisa diberikan kepada kerabat yang terdekat dari pihak laki-laki. Maka sebaiknya di sini dari segi lugah makna fali aula rajulin dakarin maknanya adalah al aqrab finasab minal maurus maknanya al qarib dari kerabat dekat dan juga di dalam syariah kalimat wali dimutlakkan kalau tadi kepada kerabat dekat juga dimutlakkan kepada ahli waris maka kerabat dekat bisa jadi dia itu bukan ahli waris, seperti sepupu bukan ahli waris. Anaknya bibi, anaknya paman bukan ahli waris. Namun dia kerabat. Adapun di sana ada juga pendalilan bahwa yang diinginkan dengan al-wali adalah ahli waris khusus. Jadi hadis yang datang dari Abi Umamah dan ini juga yang disebutkan oleh penulis dalam matan An Abi Umamah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man aslama ala da, ala yadai rajulin fahuwa maulahu. Barang siapa yang seorang budak dia itu masuk Islam dari tangan seseorang, maka dia dijadikan maulanya. Maka berkata Ibnu Akhir di dalam kitabnya Anihaya fahiya maulahu ay yarithuhu kama yarithu min kama yarithu man aqaqahu maka dia mewariskan seperti mewariskan dari budak-budak yang dibebaskan seperti dijelaskan di riwayat Rasid Ibnu Sa'ad yang disebutkan di dalam matan juga Berkata Rasulullah SAW, Man aslama ala yadahu rajulin fahuwa maulahu yarituhu wa yuaddi anhu. Sama maknanya, maka dia mewariskan dari yang membebaskan dan memasukkan ini. Maka hadis dari Abi Umamah ini dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur dan juga At-Tabrani di dalam Mu'jam Al-Kabir dari jalan Isa ibnu Yunus Haddatsana Muawiyah ibnu Yahya As-Sadafi Anil Qasim Asy-Syami an Abi Umamah Lafadznya man aslama ala yadaihi rajulin falahu wala uhu falahu wala uhu Barang siapa seorang masuk kepada Islam di tangannya maka bagi dia walaknya. Jika budak masuk Islam di tangannya, maka walaknya bagi dia seperti dia membebaskannya walaknya untuk dia. Maka hadis ini hadis yang di sanadnya disebutkan oleh Al-Busiri isnaduhu dhaif. Karena Muawiyah ibnu Yahya As-Sadafi dhaif. Dari segi hafalannya tidak kuat. Disebutkan oleh Abu Daud As-Sijistani di Su'alat Al-Ajuri dhaif. Dan disebutkan juga oleh Imam Al-Bukhari di Tarikhil Kabir mempunyai hadis-hadis yang manakir ka'annaha min hifdihi yang diragukan dari hafalannya yang tidak kuat sehingga hadisnya berkesendirian. Maka sanad ini doif dari jalan yang pertama Namun datang jalan-jalan yang lain, maka bisa naik kepada derajat seperti riwayat Rasid ibnu Sa'id, eh, Rasid ibnu Sa'ad. Maka riwayat Rasid ibnu Sa'ad di sini riwayat yang mursal. Ah, Rasid ibnu Sa'ad tabi'i bukan seorang sahabi. Maka di sini Rasid ibnu Sa'ad mengatakan kepada Rasulullah hadis yang mursal. Dari dua riwayat hadis mursal dengan hadis Abi Umamah bisa naik kepada derajat yang hasan dan wajah pendalilannya di sini yang diinginkan dengan wali adalah ahli waris. Maka kesimpulannya tidak ada beda antara ahli warid dengan korobah, dengan kerabat dekat. Dan ini yang dipilih oleh para ulama sehingga apa makna wali di sini kerabat dekat dan ahli warid Maka pertama ahli warisnya dahulu, mana anak-anaknya yang akan mewariskan atau kalau dia juga sudah tua mempunyai cucu, mana juga cucu-cucunya. Maka mana anaknya dan mana cucu-cucunya ini lebih berhak. Jika tidak ada, maka kepada saudara-saudaranya, paman dari anak-anak mereka. Dan bibi dari anak-anak mereka. Namun anak-anaknya lebih berhak. Maka di sini tambih. tidak kanal al-mayyit alaihi sahron au nisfahu au apal mindalik falamane an yasuma jami' man tahu wa aqriba al mayyit fi kulli yawm mutabadilain bainahum au yasumuna kulluhum fi yawmin wahidin hatta yakmiluhu min dainihi maka jika misalnya orang yang lalai tadi yang mempunyai hutang dari keluarganya ataupun orang tuanya satu bulan 30 hari misalnya. Kebetulan tidak terlihat hilal jadi digenapkan Ramadan 30 hari. Maka semua keluarganya jika anaknya lima, kemudian dari anaknya juga sudah mempunyai anak, sehingga orang ini mempunyai cucu, dari anaknya lima, dan cucunya setiap lima anak yang sudah besar-besar misalnya dua, maka cucunya sepuluh, dan anaknya lima, jadi lima belas. Maka diperintahkan semuanya untuk puasa pada satu hari serempak dan buka bersama misalnya, maka dua hari saja sudah menjadi tiga puluhan Maka ini tidak apa-apa. Atau digilir di antara mereka pun tidak apa-apa. Yang jelas dibagikan dan serempak melaksanakan puasa, maka lima anak dan setiap anak mempunyai dua dari cucu, maka sepuluh ditambah lima dari anak, cucuknya 10 menjadi 15, maka 15 mereka melaksanakan dua hari berturut-turut, selesai hutang untuk bapak dan dan kakek dari cucu-cucu ini. Dan ini boleh. Karena sesuai dengan hadis lafaz soma anhu waliyuhu. Maka lafaz waliyuhu mudhaf mufrad. Di ilmil usul yufidul umum. Maka maknanya soma anhu waliyuhu digantikan bagi dia wali walinya. Mufrad mudaf yufidul umum. Semua wali-walinya. Sehingga wali-walinya bisa serempak satu hari berpuasa. Seperti tadi kami misalkan 15 orang serempak Kemudian hari kedua 15 orang serempak selesai 30 hari dalam waktu dua hari. Maka semua dari ahli waris dan kerabatnya melaksanakan puasa, maka selesailah dari permasalahan utang yang ada. Maka alhamdulillah dengan ini berarti telah selesai bab ke-14 tentang permasalahan man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Ada pertanyaan ataupun kita masih ada waktu? Hmm? pernah dulu ditanyakan kepada kita tentang permasalahan jika terlihat hilal Ramadan mengangkat tangan? Iya, pernah dengar pertanyaannya. Mengangkat tangan menghadap kepada di waktu maghrib kemudian berdoa halah hilalak jalla jalalak sahrul mubarak pernah dan pernah kita jawab Mungkin di sini mau kita tambahkan karena kami cek rekamannya terhapus. Maka sambil menunggu waktu Isya kita bahas permasalahan ini. Dipertanyakan kepada kita dari seorang TKA tenaga kerja yang asing bekerja di luar negeri bahwa di Arab ma'ruf di saat mereka menunggu hilal jika hilal terlihat maka mereka berbahagia dan berdoa serta mengangkat tangan menghadap kepada hilal dan dari doanya halah hilalat jalla jalalat sahrun mubarak maka apakah ini dari sunnah maka dijawab perkara ini bukan dari sunnah. Bahkan perkara ini dari kebidahan yang dilakukan oleh awam tanpa dalil di saat masuknya hilal khusus bulan Ramadan. Dan kebanyakan al-awam melaksanakan ini terutama di Arab. Di Indonesia kita tidak pernah mendengar ya seperti ini. Maka hanya dilaksanakan di Arab dan ini termasuk dari kebidahan yang tidak ada dalil di mana mereka menghadap kepada kiblat dan mengangkat kedua tangan kemudian mengata, mengatakan halah hilalak jala jalalak sahrun mubarak setelah menget, setelah mengucapkan itu menurunkan kedua tangan wa masaha wujuhahum maka hadihi minal bid'ah lam tujad aslun fi hadad du'a Wahadal fi'il fil kutub as-sunan wal masanid. Dan di sana hunaka hadithun akhar. Yang mana hadits ini hadits yang sahih atau hasan li ghairi mimma yata'allaq binadrati ila hilal. Apa-apa yang berhubungan dengan melihat hilal. Datang di dalam hadis bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ra'al hilal. Walam yuqayyad bi Ramadan, tetapi tidak dibatasi khusus Ramadan. Dan tidak dikisahkan Nabi mengangkat tangan dan tidak dikisahkan Nabi mengusap wajah dan tidak disebutkan menyebutkan halah hilalak jalla jalalak sahrun mubarak tetapi di hadis ini disebutkan Nabi melihat kepada hilal bukan mesti hilal Ramadan. Hanya melihat kepada hilal yang jelas. Dan hilal itu dari tanda-tanda keagungan Allah. Dengan masuk dan keluarnya satu. Masuk dengan hilal. Keluar bulan yang lama, masuk bulan yang baru. Maka Nabi di saat melihat hilal itu mengatakan. Allahumma ahlilhu alaina. Bil yumni wal iman. Wassalamati wal islam Rabbi wa Rabbukallah. Maka hadis ini dari hadis Ibnu Umar dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dan Ad-Darimi serta Ibnu Hibban yang mana di sanadnya dari Abdurrahman Ibnu Utsman Ibnu Ibrahim Haddatsani abi an abihi an ammihi an Ibnu Umar. Maka hadis ini hadis yang doif karena Abdurrahman ibnu Utsman ibnu Ibrahim Kala Abu Hatim doiful hadis. Namun datang jalan yang lain. Dari sahabat yang lain dari Tolha ibnu Ubaidillah. Yang mana dari Tolha ibnu Ubaidillah berkata bahwa Nabi karena idaro al hilal jika melihat hilal hilal apa saja di sini. Tidak dimestikan hilal Ramadan bisa hilal Syawal bisa hilal Dzulqa'dah, Dzulhijjah ataupun Rajab ataupun Sya'ban, maka Nabi melihat hilal tersebut tanpa mengangkat tangan, tanpa mengusap wajah dan mengatakan Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman was salamah wal islam rabbi wa rabbukallah salamah maka hadis ini yang datang dari Talha ibnu Ubaidillah Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad serta Abad Ibnu Humaid dan di sanadnya dari Sulaiman Ibnu Sufyan Al-Madini. Haddatsani Bilal Ibnu Yahya Ibnu Talha Ibnu Ubaidillah dari bapaknya dari kakeknya. Maka semua rijalnya thiqat kecuali Sulaiman ibnu Sufyan al-Madini yang mana dia banyak meriwayatkan hadis-hadis yang berselisih ataupun berkesendirian maka sanadnya juga dhaif sehingga dari dua hadis hadis Ibnu Umar dan dari hadis Talhah Ibnu Ubaidillah bisa naik hadis ini kepada derajat hasan li Oleh sebab itu sebagian dari para ulama menukilkan perkara ini adalah perkara yang bid'ah. Seperti berkata Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitabnya Tashih Doa di halaman 509 disebutkan Rabul Yadain inda ru'yatil hilal wastiqbalihi lid du'a wa qali ba'dhum halla hilalak sahrun mubarak alaina wa alaika ya Rob Fahadal qawul bid'ah. Walafat wa alaika ya Rabb jahlun azim. Wasu adab ma'allahi ta'ala. Maka berkata Bakar Abu Zaid, dikarenakan Arab melaksanakan yang demikian, dan dia mempersaksikan perbuatan ini perbuatan yang merupakan kebidahan. Dengan mengangkat doa, mengangkat tangan berdoa dan mengusap wajah dan menyebutkan halah hilalak mubarak alaina wa alaika ya Rob. Apalagi ucapan alaika ya Rob. Maka ini suadab kepada Allah. Karena Allah, karena Nabi tidak memerintahkan. Maka bagaimana kita mengatakan wa alaika ya Rob. Dan begitu pun dari Asyih Ali Ibnu Mahfud. Di dalam kitabnya Al-Ibda. Fi Madar Al-Ibtida' Disebutkan famin bida as-saum taf'aluhul amah min raf'il aidi ilal hilal inda ru'yatihi yastaqbilunahu bidu'a qailin halla hilalak jalla jalalak karun mubarak wa nahu dzalika mimma lam yu'raf an sebutkan dari kebidahan di zaman sekarang dari orang-orang Arab kebanyakan orang awamnya mereka mengangkat kedua tangan menghadap kepada hilal dan berdoa dan mengangkat tangan kemudian mengusap wajah mereka menyebutkan halah hilalak jalla jalalak syahrul mubarak maka yang demikian ini tidak diketahui dari asyara maka ini yang bisa kita berikan dari jawaban sehingga